Para pendengar yang budiman, dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridai anda, kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama anda. Hari-hari kita penuh dengan barokah, dan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Insyaallah pada malam hari ini kita masih berada di pembahasan tentang tafsir surat Al-Fatihah. Surat yang demikian agung yang selalu kita baca dalam salat kita, bahkan salat tidak akan sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah di dalamnya. Yang lalu kita telah membahas tafsir ayat per ayat dari surat Al-Fatihah dan terakhir di ayat nomor keempat Maliki Yaumiddin. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk di ayat yang nomor lima Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan wahai Allah yang lalu telah kita bahas bahwa tiap-tiap kita membaca satu ayat dari Al-Fatihah maka selalu Allah Subhanahu wa taala menjawabnya Al-Fatihah adalah dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala Allah membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian yang separuh pertama untuk Allah Subhanahu wa taala dan separuh yang terakhir untuk kita dan ini adalah merupakan pertengahan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan ketika kita mengucapkan ayat ini maka Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab kata Allah هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل Ini adalah antara aku dengan hambaku Dan untuk hambaku diberikan apa yang dia minta Iyaka na'budu Hanya kepadamu ya Allah Kami beribadah Ini untuk Allah Dan hanya kepadamu ya Allah Kami mohon pertolongan Iyaka nasta'in Ini milik kita dan yang kita minta apa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa karena nasta'in ini amat sangat agung bahkan ba'dus salaf sebagian salafus saleh rahimahumullahu taala mengatakan sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya Qala ba'dus salaf berkata sebagian salafus saleh Al-Fatihatu sirrul Qur'an wa sirruha hadhil kalimah Al-Fatihah adalah merupakan rahasia Al-Qur'an dan rahasianya terletak di kalimat ini yaitu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami beribadah Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan Fal awwalu tabarru'un minasyirik والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله تعالى yang pertama Iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah ini berarti kita berlepas diri dari kesyirikan berlepas diri daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kita memurnikan tauhid kita, tidak syirik. Dan yang kedua, iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini adalah berlepas diri dari daya, upaya dan kekuatan kita atau semua kekuatan dan kita menyerahkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tiada daya, upaya dan kekuatan bagi saya, bagi kami, bagi siapapun ya Allah dan yang punya kekuatan, yang punya daya upaya adalah Engkau. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Para pendengar yang budiman, dimanapun anda berada, Allah mencintai anda, Allah meridhoi anda. Kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyertai anda. Pertama-tama di situ ada kata-kata Iyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah dari segi bahasa, dari segi etimologi, maknanya adalah at-tadallul wal khudu', menghinakan diri dan tunduk serta patuh. Menghinakan diri dan tunduk serta patuh itu adalah ibadah dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah dari segi syariat, dari segi terminologi, maka definisi ibadah yang paling lengkap adalah al-ibadatu ismun jami'un kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala hal yang mencakup segala hal yang mendatangkan cinta dan ridha Allah baik berupa ucapan, perbuatan yang lahir ataupun batin. Jadi ibadah itu maknanya sangat luas, seluruh aktivitas kita yang mendatangkan cinta dan ridha Allah itu namanya ibadah. Ucapan kita, perbuatan kita yang tampak, yang tersembunyi, lahir batin, pokoknya mendatangkan cinta Allah, mendatangkan ridha Allah, maka itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu maknanya sangat luas. Sehingga disebutkan ada ibadah mahdoh, ada ibadah gairu mahdoh. Ada ibadah yang memang murni ibadah. Seperti sholat, sholat adalah ibadah. Puasa, puasa adalah ibadah. Zakat, sodakoh adalah ibadah. Haji, umroh adalah ibadah. Dan yang lain-lainnya ibadah, murni ibadah. Tapi ada pula ibadah gairu mahdoh. Yang sebenarnya sesuatu itu bukan ibadah, tapi karena niat kita yang mendatangkan cinta Allah dan ridha Allah, maka berubah menjadi ibadah. Seperti misalnya orang ketika tidur malam hari dia niat saya tidur, nanti malam saya akan bangun akan sholat tahajud, saya akan sholat subuh. Maka tidurnya adalah ibadah karena tidur dia mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala tidur yang diniatkan untuk supaya bisa membantu dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang pergi ke kantor, ke pasar atau bekerja sampai dia payah, dia capi, mencari nafkah untuk anak istri, untuk keluarga, maka dia ibadah karena aktivitas yang dia lakukan itu mendatangkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah maknanya sangat-sangat luas. Seluruh aktivitas kita yang mendatangkan cinta dan ridho Allah adalah ibadah. Maka dari itu ibadah hanya untuk Allah dan kita tidak menyekutukan Allah di dalamnya. Kita tidak menduakan Allah sehingga di dalam salat kita mengucapkan, kita mengikrarkan iyyaka na'budu hanya kepadamu ya Allah Kami beribadah Kita mengucapkan ya Allah Seluruh aktivitas kami hanya untukmu ya Allah Seluruh perbuatan, ucapan, lahir batin kami Untukmu ya Allah Bukan untuk yang selainmu Engkau tidak ada sekutu bagimu Engkau tidak ada sekutu bagimu ya Allah Sebenarnya di sini juga ada sesuatu yang indah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka hanya kepadamu. Itu maf'ul, istilahnya maf'ul. Tapi didahulukan. Kenapa kok tidak disebutkan na'budu iyaka? Kami beribadah hanya kepadamu. Justru dibalik iyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Kenapa kok didahulukan maf'ulnya? Karena lilih timam wal hasad didahulukan dan diulang lagi dua kali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini untuk menunjukkan perhatian yang besar dan untuk pembatasan pembatasan ya Allah kami benar-benar hanya kepadamu beribadah kami benar-benar hanya kepadamu beribadah menunjukkan pentingnya masalah ini dan pembatasan Maknanya itu la na'budu illa iyyaka. Maknanya ya, kami tidak akan beribadah ya Allah kecuali kepadamu. Hanya Engkau ya Allah yang patut diibadahi. Kemudian iyyaka nasta'in wa la natawakkalu illa 'alaik. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kami tidak akan bertawakal kepada siapapun ya Allah. Kami hanya bertawakal kepadamu. Para pendengar yang budiman dimanapun anda berada Allah mencintai anda Allah meridhoi anda Kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama anda Ayat ini luar biasa Sehingga sebagian ulama menjelaskan ayat ini Iya kana hudu iya kana sta'in Itu sampai penjelasannya menjadi tiga jilid Tiga jilid kitab yang tebal-tebal jilidnya itu hanya penjelasan iya karena butuh iya karena stain. Tiga jilid kitab yang jilidnya besar-besar. Karena iya karena butuh iya karena stain inilah merupakan kamalut to'ah kesempurnaan to'at Kesempurnaan to'at kita tidak mau beribadah kepada siapapun kecuali Allah. Tidak tidak mau bertawakal berserah kepada siapapun kecuali Allah. Inilah inti agama agama, ad semuanya ini intinya kepada dua makna ini. Agama Islam yang kita anut intinya semuanya kembalinya kepada ayat ini. Dua makna daripada ayat ini. Beribadah hanya kepada Allah, minta tolong, kemudian tawakal hanya kepada Allah. Itulah agama. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kalau ada yang sakit mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesabaran, ketabahan, diberi keringanan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama Anda dan Allah mencintai Anda. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat ayat ini, mula-mula dari ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ar ar Rahim Maliki Yaumiddin Kalau kita kita lihat ayat 1 sampai ayat 4 maka di situ kita memuji-muji Allah dengan pujian-pujian yang seakan-akan Allah itu adalah gaib. Allah gaib. Tidak tampak, tidak terlihat seperti itu. Gaib. Jadi kita berbicara dengan ghaibah, sesuatu yang tidak yang tidak tampak oleh kita. Domirnya, kata gantinya kata ganti yang gaib. Kalau istilah kita itu orang ketiga tunggal. Ya, gaib dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Rob sekalian alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Raja Penguasa, Hari Pembalasan Seakan-akan maknanya dia, dia, dia, dia. Kemudian ayat kelima ini ternyata dipindah. Dipindah domirnya. Kata gantinya dipindah langsung kepada zat yang ada di hadapan kita. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jadi mula-mula dari ghaibah menuju al-muwajahah dari sesuatu yang gaib dari dia, dia, dia pindah kepada engkau, kepadamu seperti itu. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan, ini sangat tepat. Munasib, sangat tepat sekali. Ketika seorang hamba memuji-muji Allah, maka seakan-akan dia semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat kepada Allah dan seakan-akan dia benar-benar telah hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ketika dia telah hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka langsung dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan jadi memang ini cara yang benar kita puji-puji Allah dulu sebelum meminta sebelum memohon muji-muji Allah seakan-akan kita mendekat, mendekat, mendekat kemudian seakan-akan kita telah berada di hadapannya barulah kita langsung mengatakan dengan kata ganti yang menunjukkan Allah begitu dekat dengan kita seakan-akan Allah berada di hadapan kita Para pendengar yang budiman rahimakumullah rahmat kasih sayang Allah menyertai Anda semuanya Kenapa didahulukan beribadah baru mohon pertolongan? Iya ka na'budu wa ka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kenapa yang didahulukan kok beribadah dulu baru mohon pertolongan? Kok tidak mohon pertolongan dulu baru ibadah? Ini juga telah dijawab oleh para ulama, alhamdulillah. Kata para ulama, li'annal ibadata hiyal li'annal ibadata lahu hiyal maqsuda wal isti'ana wasilatun ilaiha. Karena ibadah itu adalah tujuan. Jadi tujuan, tujuan semua ini adalah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada. Jadi ibadah tujuan. Karena ibadah tujuan maka ibadah ini didahulukan Ibadah, ibadah, ibadah Kemudian setelah itu minta tolong kepada Allah Karena meminta pertolongan Allah ini adalah sarana Yang menyampaikan kita kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah tidak menolong kita Jadi ibadah adalah tujuan Dan memohon pertolongan adalah sarana agar kita ditolong Allah, agar kita bisa benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongan Allah itu. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang diucapkan tiap-tiap selesai sholat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah Tolonglah hamba agar supaya hamba selalu bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Jadi kita minta tolong kepada Allah agar supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian di dalam ayat ini pula, kenapa kok yang dipakai itu nun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jamak. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kenapa kok memakai kami? Kok tidak memakai saya, aku? Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Kenapa kok yang dipakai ini jamak, pakai nun bukan pakai alif? Para ulama mengatakan dipakai jamak, dipakai jamak bukan mufrad. Karena ini berkaitan dengan sholat dan sholat itu yang melakukan orang banyak kaum muslimin melakukan sholat semuanya, apalagi juga kita disyariatkan sholat berjamaah sehingga kita semua kaum muslimin mengikrarkan di hadapan Allah bahwa kami semua ya Allah saya dan saudara-saudara saya kaum muslimin semuanya ya Allah tidak beribadah kepada siapapun kecuali engkau dan tidak memohon pertolongan kepada siapapun kecuali engkau jadi kita memberitahukan tentang diri kita dan tentang saudara-saudara kita orang-orang beriman tentang ibadah yang Allah menciptakan kita untuk ibadah dan bahwasanya semua itu kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa kok yang dipakai itu nun jamak bukan alif? Kenapa kok kami bukan aku? Kemudian para ulama yang lainnya juga menjelaskan di antara hikmahnya ini adalah tawadhu. Tawadhu kita merendahkan hati kita di hadapan Allah merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau yang dipakai itu alif iyyaka a'budu, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Maka seakan-akan tanpa uh, agak kita membesarkan diri kita, agak kita mengagungkan diri kita, maka yang tepat adalah kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah ayat yang sangat indah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Memang benar kalau kita telah beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, maka jangan khawatir pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu turun kepada kita. Selalu turun pertolongan Allah Apalagi kita hanya meminta pertolongan kepadanya Kita serahkan semuanya kepadanya Kita bertawakal kepadanya Dia tidak akan mengecewakan hamba-hambanya Dia tidak akan membohongi hamba-hambanya Dia telah menjamin Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh Dan para siapa yang bertawakal kepada Allah Dia serahkan dirinya, semuanya, hatinya digantungkan kepada Allah sambil dia tetap berusaha maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kepadanya kecukupan dari semuanya yang penting adalah kita ibadah dulu kepada Allah dengan benar kita tidak melakukan kesirikan-kesirikan tidak menduakan Allah Allah paling marah kalau Allah diduakan yang mana fenomena-fenomena syirik sekarang ini demikian banyak meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mendatangi dukun, tukang ramal, bertanya bahkan mempercayainya, memakai jimat dan berbagai macam syirik-syirik yang lainnya, terutama yang paling banyak lagi sekarang ini adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dunia. Yang dipikirkan adalah dunia dan dunia adalah segala-galanya sehingga berhalanya dia adalah dunia. Dunia adalah berhala yang dia menyekutukan Allah dengannya. Kemudian juga kita hanya meminta memohon kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan kita. Di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت fa'sta'in billah Jika kamu meminta maka memintalah kepada Allah dan jika kamu memohon pertolongan memohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Sungguh orang-orang yang meminta kepada Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menggantungkan kepada selain Allah, menggantungkan kepada diri kita sendiri, kepada kepandaian kita, kekayaan kita, kesehatan kita, atau kepada orang lain, kepada selain Allah, kita akan kecewa. Kita akan kecewa, akan gagal. Tapi kalau kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya berharap kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantu kita dan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala mengecewakan kita. Urusan kita akan lancar, akan menjadi mudah dan kita pun mendapatkan kesuksesan-kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sungguh Al-Fatihah ini sangat indah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan ini adalah ikrar yang kita ucapkan satu hari minimal 17 kali kita berikrar ya Allah seluruh aktivitasku seluruh aktivitas kami kami meniatkannya untuk mendapatkan cinta dan ridhomu ya Allah dan kami tidak akan pernah berserah diri tidak akan pernah menggantungkan diri kita kepada siapapun ya Allah selain engkau oleh karena itu ya Allah bantulah kami, tolonglah kami. Ayat yang sangat indah. Sungguh apabila kita mengucapkan Al-Fatihah dan kita menghayatinya akan mempunyai pengaruh besar dalam diri kita, jiwa kita, hati kita, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah, seluruh makna Al-Qur'an tercakup di dalam surat Al-Fatihah sehingga dinamakan dengan Ummul Qur'an Al-Fatihah adalah ibunya Al-Quran Demikian penjelasan singkat dari ayat yang kelima surat Al-Fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in InsyaAllah pada waktu yang akan datang Kita akan bahas ayat ke-6 dan ayat setelahnya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita semua pemahaman yang benar agar kita semua bisa memahami surat Al-Fatihah sehingga ketika kita membacanya dalam sholat kita akan merasakan kekhusyuan sehingga kita mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat karena hanya orang-orang yang khusyuk dan menjaga sholatnya merekalah yang sukses di dunia dan di akhirat insyaallah Baik Putra Pengasih 100,5 Radio Dakwah Islam yang FM baru saja kita ikuti bersama kajian yang disampaikan oleh Alustad ustaz Abdullah Khadrawi mengenai surat Al-Fatihah. Dan tentunya di kesempatan kali ini kami buka untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 085 233 Dan sembari kami tunggu akan kami buka pertanyaan yang sudah bisa masuk di kesempatan malam hari ini. Dan pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya apakah jika kita memiliki hajat kebaikan, bolehkah kita wirid dengan membaca Quran Surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya supaya hajat kita segera diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada pertanyaan Kalau seandainya kita punya hajat ya, Hajat yang baik Lalu supaya hajat itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikabulkan Membaca surat Al-Fatihah sebanyak-banyaknya Boleh apa tidak ya. Ini namanya tawasul Tawasul itu adalah At-tawassutu lil ghair Fi jalbi naf'in Au Kita mencari perantara-perantara untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Dan tawasul itu eh, dibolehkan dengan tawasul-tawasul yang syar'i yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tawasul yang disyariatkan adalah tawasul dengan amal soleh Tawasul dengan amal soleh kita sendiri itu boleh. Seperti ini baca Quran lalu kita berdoa itu boleh karena baca Quran adalah kebaikan lalu setelahnya kita berdoa. Jadi kita tawasul. Kemudian juga termasuk baca Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah ayat Quran. Ya, baca Al-Fatihah silahkan mau dibaca berapa kali lalu kita berdoa dan bertawasul kepada Allah mudah-mudahan dengan Al-Fatihah tadi itu dikabulkan uh, di, diberikan hajat-hajat kita disampaikan cita-cita kita boleh tawasul dengan kebaikan-kebaikan boleh ya dengan kebaikan kita sendiri tawasul uh, bil a'malis salihah sebagaimana hal ini pernah dilakukan oleh uh, tiga orang uh, yang dikisahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga orang ini keluar uh, sampai di hutan terhujan deras Lalu ketika orang ini berlindung di di gua dan subhanallah ada batu besar yang ternyata menutupi gua tersebut. Batu besar menutupi gua tersebut sehingga mereka nggak bisa keluar. Akhirnya masing-masing mereka bertawasul kepada Allah dengan amal solehnya. Ada yang bertawasul bahwa dia itu eh, berbakti kepada kedua orang tuanya, lalu buka sedikit Eh, batu besar tersebut. Yang satu lagi tawasul, dia menjaga dirinya daripada berzina, lalu buka lagi sedikit. Yang satu lagi bertawasul bahwa dia menepati upah kepada pegawai-pegawainya. Diberikan upah itu kepada pegawai yang memang merupakan hak mereka dan alhamdulillah akhirnya eh, batu besar tersebut eh, berpindah sehingga gua itu terbuka dan mereka semua bisa keluar. Ini tawasul dengan amal soleh. Jadi boleh ya tawasul dengan amal soleh boleh. Termasuk baca Quran, baca Fatihah adalah amal soleh. Boleh. Kemudian juga termasuk tawasul yang diperbolehkan itu adalah dengan uh, eh, al asma wa sifat. Jadi kita sebelum berdoa minta kepada Allah, kita memuji-muji Allah kita membawa nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin pandai kita membawakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin pantas doa-doa kita untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat di antara doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu selalu didahului dengan memuji-muji Allah, ya Allahumma rabbas samawati sab' ورب الأرض ورب العرش العظيم dan seterusnya Ya Allah wahai Rabb tujuh lapis langit Wahai Rabb Tuhan bumi Tuhan pemilik ars yang maha agung dan seterusnya Memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala Itu termasuk tawasul yang boleh Jadi dengan asma'ul husna Dengan amal kita sendiri Amal soleh Atau juga tawasul minta didoakan Minta didoakan oleh orang soleh Itu juga boleh minta didoakan oleh orang soleh ada orang soleh yang dia mengamalkan agama dengan benar dia beriman dan bertakwa lalu kita minta wahai bapak doakan saya ya tidak apa-apa itu boleh jadi termasuk ini tidak apa-apa baca fatihah Assalamualaikum Ustadz Barakallahu membaca Al-Fatihah di setiap rokaat sholat Apakah selalu didahului dengan membaca ta'awud Jazakumullah khair Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga barokah kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menyertai kita semuanya Dan selalu turun kepada kita Allahumma amin jadi ini ada pertanyaan kalau kita sholat baca fatihah apakah selalu didahului dengan baca ta'awud ya ta'awud itu berlindung kepada Allah minasyaitanir rajim. apakah harus begitu Para ulama mengatakan ta'awud itu diucapkan pada rakaat pertama. Di pada rakaat pertama setelah, setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, lalu membaca doa iftitah atau doa istiftah Nah, kemudian setelah itu baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu minimal begitu. Kemudian baca Al-Fatihah. Jadi pada rakaat pertama sebelum baca Al-Fatihah itu membaca ta'awud. Dan ta'awud itu juga dibaca ketika kita hendak membaca Al-Qur'an baca Quran fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an maka hendaklah kamu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang dirajam kalau mau baca Quran baca ta'awud dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim seperti itu Kemudian juga kalau seandainya kita setelah baca Fatihah, setelah baca Fatihah ya, setelah baca Fatihah, kemudian baca surat. Yang mana surat itu dari permulaan surat. Misalnya baca Alam nasroh Maka kita baca bismillah dulu sebagai pemisah. Pemisah antara Al-Fatihah dengan surat ini baca bismillah lagi. Kemudian kalau seandainya setelah Fatihah kita langsung baca surat dari tengah-tengahnya, dari tengah-tengahnya. Maka di sini para ulama mengatakan langsung saja baca ta'awud atau baca bismillah, baca bismillah untuk memisahkan juga. Memisahkan antara surat ini dengan surat yang itu. Kemudian para pendengar yang budiman rahimakumullah, semoga Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita lihat ini lebih fokus kepada masalah tauhid masalah tauhid benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala yang mana tauhid inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya. Para nabi alaihi wassalatu wassalam semuanya mulai Nabi Adam atau juga mulai dari Rasul Nuh alaihi salam sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah mereka itu hanya satu. Dakwah mereka itu satu intinya yaitu La ilaha illallah Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah Allah berfirman tentang dakwah para nabi ini Walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan Ani'budullaha wajtanibut tawud Dan sungguh kami mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul Yang mana rasul itu mendakwahkan ani'budullaha wajtanibut tauhud supaya kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kamu menjauhi tauhid. Jadi semua rasul, semua nabi dakwahnya itu intinya adalah satu, ibadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Kalau kita lihat juga di rukun Islam, rukun Islam yang lima, yang pertama-tama itu didahului dengan أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Demikian pula iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini intinya adalah la ilaha illallah. Dan pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, menjelang UNAS dan SPMB, seperti ini kami sebagai remaja beribadah seperti sholat, puasa, sunnah, sedekah, dengan niat agar lulus UNAS dan lolos SPMB. Apakah boleh Ustadz niat seperti ini eh, seperti itu? Terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Semoga ilmu yang Ustadz berikan selalu bermanfaat. Wassalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini menjelang ujian ya Ujian nasional Atau juga SPMB Maka ini banyak-banyak beribadah Banyak sholat, banyak puasa Banyak sedekah Supaya nanti lulus Apakah boleh ya. Yang jelas ibadah itu pertama-tama diniatkan karena Allah Ibadah, sholat, puasa Dan yang lainnya Niat yang pertama itu adalah Lillahi ta'ala untuk mencari ridho Allah, mencari cinta Allah. Kita mengharapkan syurga Allah, kita takut neraka Allah. Dan kita lakukan semua itu karena cinta Allah, ingin mendapatkan ridhonya dan kita lari dari murkanya. Itu niat yang pertama. Nah kemudian setelah niat itu, maka kita juga berharap kebaikan-kebaikan dari Allah. Berharap kebaikan-kebaikannya. Termasuk kita mengharap kita bisa lulus, kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, boleh silakan. Yang penting pokoknya niat pertama adalah lillah. Ilillah karena Allah murni untuk mencari ridha Allah, mencari cinta Allah, karena mengharapkan Allah, karena takut Allah Subhanahu wa taala. Itu niat yang pertama. Kemudian setelah itu kita berharap kebaikan-kebaikan dari Allah, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Itu boleh. Tapi kalau seseorang itu beribadah, sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, niatnya murni karena duniawi. Saya sholat supaya lulus ujian. Nah ini kita masuk dalam kategori menyekutukan Allah. Karena amalan-amalan akhirat kita pergunakan untuk mencari duniawi. Jadi diperbolehkan dengan catatan niatnya yang pertama-tama nomor satu dan segala-galanya adalah Allah. Ingin mendapatkan cinta Allah, ridha Allah takut daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga setelah itu kita mengharapkan kebaikan-kebaikan duniawi dan ukhrawi tidak apa-apa. Assalamualaikum Ustadz yang kami cintai Ustadz saya sering berdoa dengan membaca Alim ghaibi wa syahada Dan doa mohon kebaikan dunia akhirat itu saja karena ter, terkadang saya merasa belum pantas minta yang banyak atau macam-macam karena saya banyak dosa. Bagaimana terima kasih Ustaz? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih atas doanya. Semoga Allah mencintai Anda. Jadi ini sering berdoa ya dengan mengucapkan kata-kata alim alimal ghaibi wasyahadah yang artinya Allah adalah maha mengetahui segala yang gaib dan segala yang tampak Kemudian doa mohon kebaikan dunia akhirat Itu saja Karena terkadang saya merasa belum pantas minta yang banyak atau macam-macam Karena saya banyak dosa Nah itu kan sudah cukup itu Meminta kepada Allah kebaikan dunia akhirat itu sudah lengkap itu Maka dari itu ada sebuah doa yang disebut dengan doa sapu jagat Doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Wahai Rabb kami Berikanlah kepada kami Di dunia ini kebaikan Dan di akhirat kebaikan Dan selamatkanlah kami dari api neraka Itu lengkap itu permintaan lengkap Kemudian juga Jangan kita merasa minder di hadapan Allah ya Jangan merasa minder Memang semua manusia banyak dosa. Dosa itu disikapi dengan istighfar, dengan taubat, menyesal, tidak berbuat lagi, janji tidak akan mengulangi selama-lamanya. Tapi jangan minder di hadapan Allah. Allah itu senang kalau hambanya minta. Semakin banyak kita minta kepada Allah, semakin senang Allah dengan kita. Justru kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepada kita. Sebagaimana firmannya dalam Al-Qur'an, Udu'uni astajib lakum." إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين kata Allah berdoalah kepadaku pasti aku mengabulkan doamu sesungguhnya orang-orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepadaku tidak mau minta kepadaku aku akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina jadi ayat ini secara tegas Allah mengatakan kalau orang tidak mau berdoa itu namanya sombong orang sombong jadi di antara faedahnya doa itu agar supaya kita keluar dari sifat sombong. Dengan berdoa itu minimal kita keluar dari sifat sombong. Jadi doa, jangan sungkan, jangan ragu kepada Allah doa, doa. Kalau merasa banyak dosa ya banyak istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah tidak sama dengan manusia. Kalau kita minta kepada manusia banyak-banyak, kita manusia itu akan bosan kepada kita. Tapi kalau Allah tidak, Ya, Allah itu bahkan marah kalau kita nggak minta. Malam Yes yas'alillah yaghdab alaih. Sebagaimana dalam hadis sahih. pada siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Minta, minta kepada Allah. Kebaikan duniawi ukhrawi, minta kepada Allah. Jangan sungkan kepada Allah. Bahkan kalau minta syurga pun jangan sungkan-sungkan. Jangan nanti ada orang yang merasa dosanya banyak ya Allah. Masukkanlah saya ke dalam surga ya Allah. Walaupun surga yang paling bawah tidak apa-apa ya Allah Pokoknya masukkan saya ke dalam surga. Jangan, tidak boleh minta gitu itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa innaha awsatul jannah wa minha tafajjaru anharul jannah." Kalau kamu minta kepada Allah surga, jangan sungkan-sungkan, minta surga Firdaus. Karena Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling mewah dan daripadanya memancar sungai-sungai ke surga-surga yang lain. Jadi nggak boleh sungkan-sungkan, ya Allah, masukkan saya ke dalam surga ya Allah, walaupun surga yang bawah tidak apa-apa ya Allah, pokoknya masuk surga. Jangan minta surga Firdaus. Karena memang Allah menyediakan surga ini untuk Anda, untuk Anda semuanya. Allah menyediakan surga ini untuk Anda semuanya. Untuk kaum mukminin, untuk orang-orang bertakwa, uiddat lil muttaqin telah disediakan untuk orang-orang bertakwa itu surga kalau neraka untuk orang kafir wa'iddat lil kafirin ya, kita orang beriman insya Allah masuk surga insya Allah begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazana Jika berdoa sesudah sholat lima waktu Selalu Panjang Panjang permohonan dan sering timbul rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena panjangnya permintaan. Bagaimana pendapat Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan malu ya berdoa ya. Berdoa yang panjang, minta yang banyak kepada Allah jangan malu. Yang penting permintaan kita itu yang baik-baik, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Jangan malu. Doa itu ibadah. Ketika Anda berdoa itu ibadah. Ketika orang itu berdoa, itu berarti dia meyakini Allah Maha Besar, Allah Maha segala-galanya, Allah bisa mengabulkan doanya. Dia merasa dirinya lemah, nggak bisa apa-apa, lalu minta. Nah, itu berarti doa itu ibadah. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi jangan sungkan-sungkan, minta kepada Allah yang banyak. Jangan lupa juga muji-muji Allah. Muji-muji Allah juga bagus, muji-muji Allah. Jadi jangan ada perasaan malu ya minta kepada Allah. Allah itu tidak sama dengan manusia. Kalau kita minta panunya sungkan, waduh. Ah, saya sering minta sama dia, rek saya sungkan saya. Tidak, jangan kalau sama Allah jangan. Laisa kami telihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Jadi Allah jangan dibayangkan kayak manusia. Minta kepada Allah sebanyak-banyaknya, doa sepanjang-panjangnya. Bahkan Rasulullah mengajarkan kalau orang habis melempar jumroh, melempar jumroh ya, ini bagi orang-orang haji ini, bagi jamaah haji yang mendengarkan, setelah melempar jumroh, jumroh ula dan jumroh wusto. Kan jumroh ada tiga ya, jumroh ula, jumroh wusto dan jumroh akobah. Pada hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 itu ngelempar jumrah ula dulu. Tujuh butir batu dilemparkan ya. Allahu akbar, Allahu akbar ya. Setelah itu Nah setelah melempar jumroh ula itu yang sunnah sunnah Rasulullah SAW itu kita minggir menghadap kiblat doa sambil ngangkat tangan yang panjang doanya yang panjang doanya panjang itu sunnah itu ini jarang diamalkan oleh jamaah haji, pokok ngelempar aja, habis ngelempar selesai. Ya, habis ngelempar itu minggir dulu, cari tempat yang agak sepi, ngadep kiblat, doa yang panjang sambil ngangkat tangan. Minta apa? Bus minta segala macam. Minta untuk diri sendiri, untuk bapak, untuk ibu, untuk anak, untuk istri, untuk family, untuk kerabat, untuk teman, untuk paman, untuk bibi, untuk kakek, untuk nenek, semuanya doakan sudah muslimin muslimat doakan Palestina, doakan Irak, doakan Afghanistan, doakan semuanya doakan. Itu sunnah, doa yang panjang sudah. Waduh saya sudah doa panjang, mau minta apa lagi? Sudah saya minta semuanya, ya, diulangi lagi, tidak apa-apa. Rasulullah kalau doa diulang, idza sa'ala, idza sa'ala Allah sa'ala talatan, wa idza ista'ada ista'ada talatan. Rasulullah kalau minta kepada Allah diulang-ulang tiga kali, kalau berlindung diulang-ulang tiga kali. Seperti itu. Ini sunnah. Demikian pula setelah melempar jumrah wusto yang tengah itu yang kedua, tujuh kali lemparan, lempar, minggir lagi, ngadep kiblat, doa yang panjang, panjang doanya itu sunnah. Kemudian setelah melempar jumrah akobah tanpa doa langsung seperti itu, itu sunnah, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini jarang diamalkan sekarang. Orang sibuk melempar aja, setelah melempar pergi gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz apakah bila kita bertawasul dengan amalan-amalan kita Tidak mengganggu atau mengurangi keikhlasan ibadah kita Syukran jazillah Irham Irham Gading ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu tidak apa-apa itu ya Jadi tawasul dengan amal soleh kita itu tidak apa-apa Tidak mengurangi keikhlasan Tidak apa-apa itu karena kita menceritakan amal kita kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan me, bukan mengungkit-ungkit di hadapan manusia enggak, tapi kita cerita kepada ya Allah, aku telah melakukan ini ya Allah. Kalau memang ini kau terima amalku ya Allah, maka kabulkan doaku, tunaikan hajatku enggak apa-apa, boleh. Nah Rasulullah SAW menceritakan kisah tiga pemuda tadi itu yang saya ceritakan itu tujuannya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita bahwa diperbolehkan tawasul dengan amal soleh dan itu merupakan salah satu sebab dikabulkannya doa kita. Jadi tujuannya Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan, e, menceritakan kepada kita tiga pemuda tadi yang masuk gua itu supaya kita mencontoh mereka beramal soleh, bahkan juga bertawasul dengan amal soleh. Boleh, tidak apa-apa. Bahkan saya ada cerita, ini kisah nyata. Ini yang cerita kepada saya ini orangnya sendiri ini langsung dan orangnya sudah meninggal dunia. Meninggal dunia dalam usia sudah tua, sekitar 80 tahun usianya, kurang lebih ya. Uh, beliau ini cerita kepada saya di Masjid An-Nur waktu itu. Cerita sendiri orangnya. Ketika itu pada zaman dulu, zaman entah zaman Jepang atau zaman Belanda ya, Beliau adalah seorang pejuang, pejuang Republik Indonesia. Ketika itu beliau termasuk orang kaya, beliau jual radio. Subhanallah ada perempuan eh, beli radio, kemudian perempuan itu setelah pulang kembali lagi ke toko tersebut, perempuan itu bilang bahwa radionya rusak di rumahnya. Lalu pemuda ini waktu itu masih muda dia, gagah. Suruh ke rumahnya perempuan ini membetulkan radio. Ya, dia mau saja mau betulkan radio ke rumahnya perempuan itu. Setelah masuk ke dalam rumah perempuan itu ternyata tidak ada orang di sana, bahkan suaminya tidak ada, suaminya ke luar negeri. Lalu dia tanya mana radionya? Di sana, sampai masuk kamar. Setelah masuk kamar, kemudian perempuan ini menutup pintunya, ditutup pintunya, dikunci, kuncinya dipegang. Lalu perempuan ini melepas seluruh pakaiannya sampai telanjang bulat dan perempuan ini minta supaya dilayani oleh laki-laki tersebut. Wah ini laki-laki yang soleh, masya Allah, pejuang 45 ini, masya Allah. Kemudian laki-laki ini berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkan saya, ya Allah, dari perbuatan ini, ya Allah, selamatkan saya, ya Allah, dari perbuatan ini, ya Allah. Padahal dia sebagai laki-laki pemuda punya syahwat, punya nafsu, ini perempuan putih, cantik, tidak ada orang di rumahnya, dia minta dilayani gratis lagi. Ini godaan yang besar ini. Tapi dia berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari kejadian ini. Akhirnya subhanallah perempuan tersebut ternyata belum waktunya datang bulan, tiba-tiba datang bulan. Keluar darah dari farajinya. Akhirnya perempuan ini malu ditutup, kemudian dia buka pintu, lalu pemuda ini langsung keluar, keluar takut. Dan ini adalah amal soleh. Ini amal soleh, masya Allah ini. Seorang pemuda diajak serong oleh perempuan yang cantik dan punya kedudukan Dan dia takut kepada Allah tidak mau melayaninya Ini amal soleh Masya Allah Kemudian pemuda ini kalau ada masalah Masalah apapun selalu tawasul kepada Allah dengan amal solehnya ini Selalu tawasul Dan subhanallah selalu doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai pernah suatu ketika ketika pemuda ini haji ya Zaman dulu haji itu naik kapal laut. Sudah dia berangkat haji naik kapal laut. Waktu itu dia bawa titipannya orang-orang. Banyak orang-orang titip untuk familinya di Mekah, di Jeddah sana. Sudah banyak orang titip. Dia bawa saring. Tapi dia berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari kejadian ini. Akhirnya subhanallah perempuan tersebut ternyata belum waktunya datang bulan, tiba-tiba datang bulan. Keluar darah dari farjinya. Akhirnya perempuan ini malu ditutup Kemudian dia buka pintu Lalu pemuda ini langsung keluar Keluar takut Dan ini adalah amal soleh Ini amal soleh Masya Allah ini Seorang pemuda diajak serong oleh perempuan yang cantik dan punya kedudukan Dan dia takut kepada Allah tidak mau melayaninya Ini amal soleh Masya Allah Kemudian pemuda ini kalau ada masalah, masalah apapun selalu tawasul kepada Allah dengan amal solehnya ini. Selalu tawasul. Dan subhanallah selalu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah suatu ketika ketika pemuda ini haji ya. Zaman dulu haji itu naik kapal laut. Sudah dia berangkat haji naik kapal laut, waktu itu dia membawa titipannya orang-orang, banyak orang-orang titip untuk familinya di Mekah, di Jeddah sana. Sudah banyak orang titip. Dia bawa besar Tapi dia berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari kejadian ini. Akhirnya subhanallah perempuan tersebut ternyata belum waktunya datang bulan, tiba-tiba datang bulan. Keluar darah dari farajinya. Akhirnya perempuan ini malu ditutup, kemudian dia buka pintu, lalu pemuda ini langsung keluar, keluar takut. Dan ini adalah amal soleh. Ini amal soleh, masya Allah ini. Seorang pemuda diajak serong oleh perempuan yang cantik dan punya kedudukan Dan dia takut kepada Allah tidak mau melayaninya Ini amal soleh Masya Allah Kemudian pemuda ini kalau ada masalah Masalah apapun selalu tawasul kepada Allah dengan amal solehnya ini Selalu tawasul Dan subhanallah selalu doanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sampai pernah suatu ketika ketika pemuda ini haji ya Zaman dulu haji itu naik kapal laut. Sudah dia berangkat haji naik kapal laut. Waktu itu dia bawa titipannya orang-orang. Banyak orang-orang titip untuk familinya di Mekah, di Jeddah sana. Sudah banyak orang titip. Dia bawa saring. Tapi dia berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari kejadian ini. Akhirnya subhanallah perempuan tersebut ternyata belum waktunya datang bulan, tiba-tiba datang bulan. Keluar darah dari farjinya. Akhirnya perempuan ini malu ditutup Kemudian dia buka pintu Lalu pemuda ini langsung keluar Keluar takut Dan ini adalah amal soleh sarin Tapi dia berdoa kepada Allah Supaya diselamatkan dari kejadian ini Akhirnya subhanallah Perempuan tersebut ternyata Belum waktunya datang bulan Tiba-tiba datang bulan Keluar darah dari farajinya Akhirnya perempuan ini malu ditutup Kemudian dia buka pintu, lalu pemuda ini langsung keluar, keluar takut. Dan ini adalah amal soleh. Ini amal soleh, masya Allah ini. Seorang pemuda diajak serong oleh perempuan yang cantik dan punya kedudukan. Dan dia takut kepada Allah, tidak mau melayaninya. Ini amal soleh, masya Allah. Kemudian pemuda ini kalau ada masalah, masalah apapun selalu tawasul kepada Allah dengan amal solehnya ini. Selalu tawasul dan subhanallah selalu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah suatu ketika ketika pemuda ini haji ya. Zaman dulu haji itu naik kapal laut. Sudah dia berangkat haji naik kapal laut, waktu itu dia membawa titipannya orang-orang, banyak orang-orang titip untuk familinya di Mekah, di Jeddah sana. Sudah banyak orang titip. Dia bawa sarin, tapi dia berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari kejadian ini. Akhirnya subhanallah Perempuan tersebut ternyata belum waktunya datang bulan, tiba-tiba datang bulan. Keluar darah dari farajinya. Akhirnya perempuan ini malu ditutup, kemudian dia buka pintu, lalu pemuda ini langsung keluar, keluar takut. Dan ini adalah amal soleh. Ini amal soleh, masya Allah ini. Seorang pemuda diajak serong oleh perempuan yang cantik dan punya kedudukan dan dia takut kepada Allah tidak mau melayani-layaninya. Ini amal soleh, masya Allah. Kemudian pemuda ini kalau ada masalah, masalah apapun selalu tawasul kepada Allah dengan amal solehnya ini, selalu tawasul. Dan subhanallah selalu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pernah suatu ketika, ketika pemuda ini haji ya, zaman dulu haji itu naik kapal laut, sudah dia berangkat haji naik kapal laut Waktu itu dia membawa titipannya orang-orang Banyak orang-orang titip untuk familinya di Mekah, di Jeddah sana Sudah banyak orang titip Dia bawa, saring Tapi dia berdoa kepada Allah Supaya diselamatkan dari kejadian ini Akhirnya subhanallah Perempuan tersebut ternyata Belum waktunya datang bulan Tiba-tiba datang bulan Keluar darah dari farajinya Akhirnya perempuan ini malu ditutup Kemudian dia buka pintu, lalu pemuda ini langsung keluar, keluar takut. Dan ini adalah amal soleh. Ini amal soleh, masya Allah ini. Seorang pemuda diajak serong oleh perempuan yang cantik dan punya kedudukan, dan dia takut kepada Allah tidak mau melayaninya. Ini amal soleh, masya Allah. Kemudian pemuda ini kalau ada masalah, masalah apapun selalu tawasul kepada Allah dengan amal solehnya ini. Selalu tawasul dan subhanallah selalu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai pernah suatu ketika ketika pemuda ini haji ya. Zaman dulu haji itu naik kapal laut. Sudah dia berangkat haji naik kapal laut, waktu itu dia membawa titipannya orang-orang, banyak orang-orang titip untuk familinya di Mekah, di Jeddah sana. Sudah banyak orang titip, dia bawa. Adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi belum sampai sholat dia terbangun dari tidurnya. Bagaimana sebaiknya menyikapi mimpi tersebut? Sedangkan yang mimpi adalah anak yang masih suka maksiat berat. Iya. Jadi ini pertanyaannya agak panjang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi ini mimpi mau mengerjakan sholat jamaah yang mengimami seseorang tapi dia merasa dalam hatinya bahwa yang mengimami itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi sebelum sholat tiba-tiba dia sudah dia sudah bangun. Ya. Bagaimana sebaiknya menyikapi mimpi tersebut? Sementara anak itu adalah anak ahli maksiat. Walhasil begini ya, Mimpi Rasulullah SAW itu seandainya ada orang benar-benar mimpi ketemu Rasulullah SAW dengan catatan yang dia lihat dalam mimpi itu seperti sifat-sifat Rasulullah SAW yang yang sebenarnya. Ya, kita harus tahu sifatnya beliau, bagaimana wajah beliau, jenggot beliau, mata beliau, kening beliau, eh, pipi beliau, mulut beliau, dada beliau, sorban beliau dan yang lainnya. Kalau seorang mimpi dan yang dia lihat seperti sifat-sifat itu, maka yakinlah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya karena setan tidak bisa menjelma, tidak bisa menjelma menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk aslinya. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ah, "Man man ra'ani fil manam ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu Jadi barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka itulah aku yang sebenarnya karena setan tidak bisa menjelma menyerupai aku dalam bentuk aslinya. Jadi begitu. Sementara kalau kita mimpi ketemu Nabi tapi ternyata ternyata eh, yang kita lihat itu tidak sama dengan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti bukan Rasulullah itu. Seperti itu. Assalamualaikum Ustadz Tadi disebutkan bahwa kalau kita tidak berdoa Kita dianggap sombong Dan Allah marah Ayat itu di surat apa? Syukran Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mengenai kalau kita tidak berdoa dianggap sombong ya Dianggap sombong itu ada di surat Ghafir Surat Ghafir ayat nomor 60 Surat Ghafir itu juga disebut dengan surat Al-Mu'min Ya, surat nomor ke-40 ayatnya nomor 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Silakan Anda baca ayat itu terjemahannya dan tafsirnya maka akan jelas sekali bahwa e, kalau orang nggak berdoa, nggak mau doa kepada Allah, dia dianggap sebagai orang sombong. Kemudian mengenai Allah marah kepadanya, itu disebutkan di dalam hadis malam yas'alillah yaghdab alaih pada siapa tidak minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Dan kalau Anda punya tafsir Ibnu Katsir, silakan buka ya ayat tadi itu, surat Al-Ghafir atau surat al mukmin ayat 60. Anda baca tafsirnya, Anda akan menemukan nanti bahwa kalau orang tidak berdoa kepada Allah, dia dianggap sombong dan Allah marah kepadanya. Ustaz apa betul kalau ada cangkir gupil atau lepek gupil kalau dibuat makan atau minum bisa bencana atau balak pada diri? Ya, itu tidak betul ya. Jadi kalau orang minum cangkirnya itu gupil atau lepeknya itu gupil. Kalau dibuat makan minum maka nanti akan turun bencana menimpa dirinya, balak menimpa tidak ada itu ya. Islam tidak ada. Islam datang yang berantas gitu-gitu itu. -gitu. Islam datang yang memberantas gini-gini tidak ada. Cangkir gopil, lepek gopil. Cuman kalau cangkirnya gopil, lepeknya gopil itu hati-hati karena nanti bisa kena bisa kena mulut kita nanti gopil juga. Maksudnya gitu, bukan kena balak nanti turun balak. tidak ada itu, tidak ada. tidak ada hubungannya antara cangkir gopil, lepek gopil dengan balak dengan benda ada. Cuman mungkin maksudnya orang-orang dulu itu hati-hati, nanti kalau cangkirnya gopil, lepeknya gopil nanti kena mulut kita, nanti luka. Maksudnya gitu. Itu yang dimaksud oleh mereka gitu. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya jawab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم أمتنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم وأدخلنا في شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah, matikanlah kami semua di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami semua dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berilah kami kelak hari kiamat ya Allah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami minum dari al-haut telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barang siapa minum satu teguk dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah tulislah semua ini Ya Allah untuk kami Ya Allah untuk ibu dan bapak kami Untuk kaum muslimin semuanya Ya Allah Rabba Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Wa na'udzubika min su'il khatimah Ya Allah Kami mohon kepadamu husnul khatimah Akhir umur yang baik ya Allah Terimalah tobat kami sebelum mati ya Allah Jadikanlah kami istiqomah terus ya Allah akhir kalam kami la ilaha illallah kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah dalam keadaan yang buruk ya Allah kami berlindung kepadamu ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar nar wa sallallahu ala